Amin. Ya, pemirsa TVRI di seluruh tanah air, syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Di saat kita baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh ya, apalagi buat Anda di rumah yang senantiasa membiasakan diri untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah bersama keluarga. Ada kenikmatan tersendiri ketika kita melaksanakan ibadah secara berjamaah. Ya, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan Tentunya kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan iman dan Islam kita sehingga sampai hari ini di hari ke-18 bulan Sya'ban 1432 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2011 hari ini insya Allah kita akan uh, menjalankan segala aktivitas kita seperti biasa dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Ya, pemirsa, Anda saat ini tengah menyaksikan acara dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jakarta. Ya, dan pemirsa hari ini sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan kepada kita mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Ya, seperti kita ketahui bahwa hanya tinggal beberapa hari lagi ya kita insya Allah Mudah-mudahan umur kita panjang, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan ampunan, dan juga bulan di mana Allah melipat gandakan segala pahala yang telah yang dari dari amal-amal yang telah dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Baik. Langsung saja kita jumpai narasumber kita yaitu Bapak Ustadz e, Nandi Naksabandi Aziz dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nandi Kumahadamang. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi dan pemirsa sudah lama menunggu juga kehadiran Pak Nandi nih <laughs> untuk uh, hadir di acara ini. Mudah-mudahan selalu dan keadaan sehat ya Pak Nandi ya. Amin insya Allah. insya Baik dan pemirsa bersama kami juga hadir eh, jamaah Darul Mutakin Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Apa kabar sehat ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi di ini di pagi ini. Udah izin suami ya bu ya? Sudah. Dan pemirsa bersama kami juga nanti kita akan dihibur oleh grup uh, Gambus dari Grup Gambus Az-Zahra Klender Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cantik, sehat ya? Senang sekali. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, acara ini disiarkan secara langsung. Untuk itu kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabertabek Baik, uh, Pak Nandi Aziz, kita uh, senang sekali Pak ya bagi orang-orang yang beriman menyambut bulan suci Ramadan adalah suatu kegembiraan yang luar biasa karena Rasulullah Rasulullah juga mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa uh, yang menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira maka dia diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ya Manandi dia ya. yang senantiasa gembira menyambut bulan suci Ramadan. Pak, persiapan-persiapan apa saja yang harus kita uh, persiapkan menyambut bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban ini, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi amarona zakati wazzakati siyam Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam amma ba'du Para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada Ibu-ibu yang ada di studio yang saya muliakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau akan menjelang datang musim Ramadan itu para sahabat itu biasa para saling berkirim surat ya. hmm. mengucapkan saling tahniah bi kudumi sahri Ramadan jadi mengucapkan hmm. uh, selamat, datang bahwa Ramadan itu akan menjelma bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah hmm bahwa beliau sengaja berpidato, berkhotbah di hadapan orang banyak kalau akan datangnya bulan Ramadan. Di samping Rasulullah memberikan kabar gembira dan e, begitu banyaknya pahala di bulan Ramadan. Hmm. Juga beliau memberikan eh, pesan-pesan bagaimana cara melaksanakan Ramadan nanti. Yes. Kalau soal padilahnya saya kira para pemirsa ibu-ibu sudah banyak paham ya. Tapi Ramadan ini justru atau puasa Ramadan ini supaya kita betul-betul mencapai derajat mutakin. Ya. ya. Itu puasa itu harus dilengkapi dengan empat macam, hmm. empat faktor. Ya, jangan empat perkara, tapi empat <laughs> macam. Kebanyakan perkara. Berapa macam bu? Empat. Nah ini mohon maaf sengaja para pemirsa ibu-ibu yang ada di studio saja bicara Sebab kalau tidak dia bicara, khawatir mereka bicara sendiri ya. Jadi yang empat. Pertama, puasa Ramadan atau saum Ramadan itu harus dilengkapi dengan namanya imsak. Apa itu imsak? Memang as-saumu bimana al-imsak. Puasa itu artinya menahan. Menahan apa? Puasa jangan hanya diartikan menahan haus dan lapar. Kalau puasa hanya diartikan menahan haus dan lapar, orang-orang di luar Islam seperti dalam agama Hindu dan Buddha, mereka jauh lebih kuat menahan haus dan laparnya. Hmm. Seperti dalam agama Hindu, itu mereka biasa tidak makan tiga hari iya. tiga malam, hmm. tujuh hari tujuh malam. Bahkan untuk menjadi resi ulama Hindu di India itu harus kuat tidak makan tiga puluh hari tiga puluh malam. Ya Allah. Yeah. Juga bagi orang-orang yang biasa mengambil ilmu kadigjayaan seperti ilmu lampah lumpuh, serat jiwa, waringin sungsang dan cipta dewa. <laughs> Ya. Itu harus sudah makan tujuh hari tujuh malam. Apalah artinya kita dari jam lima sampai jam enam Ya, jam lima pagi sampai jam enam sore. Ya itu pun banyak yang puasa mengancam atau balas dendam. <laughs> Biar siang saya nggak makan, tapi awas nanti malam. Ya. Segala macam mau dimakan. Oh, sehingga itu kadang-kadang ya ibu-ibu tuh ibu-ibu yang studio khususnya ya. <laughs> tuh kalau ke pasar tuh setelah dibeli buat buka. Ya, kadang-kadang minuman pun ada enam macam ya. ya. Ada teh manis, kopi, sirup, uh -uh, ya. <laughs> Oh, susu. campur susu ya. Uh, sehingga ada ibu-ibu, Pak Ustadz, saya tuh kalau makan nanti aja Pak Ustadz habis isa. Kenapa Bu? Saya minum 6 gelas aja kenyang Pak Ustadz. <laughs> ya 6 gelas Ya 6 gelas ya. <laughs> Nah itu puasa itu itu namanya puasa balas dendam. Tapi puasa itu dengan imsak. Karena sabda Nabi Khomsu hisolin tan kurus saum. Ada lima macam merusak pahala puasa. Pertama al-kidbu. Berdusta. Jadi sedang puasa kita berdusta ya suami baru ke WC 5 menit dompetnya sudah acak-acakan Masya Allah istrinya kucing apa pas suami nanya ini siapa ya nggak tahu saya nuduh nuduh nah ya jadi sedang puasa jangan berdusta sebab sabda Nabi malam yada kaulal zuri wal amalu bihi palaisalillahi hajatun pi ayyada'a to'amu wa syarabuh Barang siapa yang tidak menjaga ucapan-ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan curang, hmm. sebetulnya bagi Allah tak perlu orang itu menahan haus dan laparnya. Ya. Hmm. Jadi dari puasa dalam Islam bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi dari sifat-sifat buruk. dari oh, ya, Dari akhlakul madmumah, dari akhlak-akhlak yang tercerah seperti ucapan-ucapan yang bohong yang kedua al uh, eh, yang pertama al-kidbu, yang kedua al-ghibatu, menggunjing orang, ya. Tapi biasanya yang suka menggunjing orang bapak-bapak, ibu-ibu sih jarang, ya. ya ibu-ibu main bola. Ya. <laughs> Biasanya dimulai dari kata ho dijawab emang. ho Tiga iya tuh gitu. ho itu mamanya Ella ya. Waktu pertama datang ke sini bagus bener. Suka sama sombong. Iya kemarin aja katanya dia ke pasar borong. Oh, oh. Ya. Kan kemarin itu TV-nya dia ganti. Oh, jeng itu bukan beli itu ngutang katanya. Ya. Padahal TV orang mau boleh beli kayak mau ngutang, kenapa kita harus urusan? Emang kita yang bayar pun ngutang, ya? Nah, jadi dari sifat-sifatnya al-ghibah. Yang kedua annami, yang ketiga annami matu. Ya, domba. Menyebar luaskan kabar palsu atau ngarang-ngarang yang pada belum jelas kebenarannya. Kemudian yang keempat wayaminul zur sumpah palsu berperan serta berbuat curang. ya. Sampai sumpah-sumpah ya. Jadi ikut marap, ya, nanda tangan, ya. Kwetansi kwetansi fiktif, faktur-faktur fiktif hmm. sedang puasa. Hmm, hati -hati. Atau juga lembur padahal tidak lembur. Lah masuknya aja dari kok oh, di situ ada jam dari jam 6 sampai jam 9 emang dia nggak teraweh tuh <laughs> ya nah itu tadi tanda tangan itu keluarlah duit negara iya. ya itu dari puasa itu ya jadi supaya perilaku kita santun perilaku kita jujur yang kelima yang merusak pahala puasa itu adalah wastirsalun nadri ila maharramas syar'u. Melepaskan pandangan kepada yang dilarang oleh syarak, Ya, jadi mata kita harus dijaga. Jadi mohon maaf nih para pemirsa televisi yang ada di rumah dan ibu-ibu studio. Ramadan itu adalah bulan yang ke-9. Iya. Bulan ke berapa, Bu? Ke-9. Ngomong dong, <laughs> Bu. <laughs> ya jamaah, ya. <laughs> Ramadan itu bulan ke berapa? Ke-9. Jadi kita itu harus menjaga lubang yang sembilan yang ada dalam diri kita. Mana lubang yang sembilan itu? Mata dua. Kuping dua jadi berapa bu? Hidung dua jadi berapa? Mulut satu jadi berapa? Eh, yang dua lagi nanti di rumah ya. Eh, eh. Jadi kita harus menjaga lobang yang sembilan. Imsak tuh ya mata jangan sembarang yang dilihat, kuping jangan sembarang yang didengar ya. Hmm. Nah itu imsak. Jadi Ramadan itu bulan ke-9 ingat kita harus menjaga lobang yang sembilan yang ada dalam diri kita. Kira-kira ini ceramah jelas nggak Bu? Jelas, sangat <laughs> jelas. Jarang ada ceramah jelas seperti ini Bu ya. <laughs> Jeli sekali TVRI mendatangkan penceramah pada pagi ini. <laughs> Ya. Bapak, iya ini apa? Beberapa hal yang membatalkan ibadah puasa atau menggugurkan pahala puasa ya. ya. ya. Nah, karena ini kan eh, datangnya satu tahun sekali, artinya segala sesuatu harus kita persiapkan ya Pak ya eh, dalam menyambut bulan suci Ramadan supaya puasa kita betul-betul eh, keluar kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana mengkondisikan suasana bulan suci Ramadan di rumah, baik untuk pribadi kita maupun untuk anak-anak kita, atau juga lingkungan rumah kita? Ya. OKI. Ya. Apa, Apa itu OKI? Oleh karena itu. Nah. ya. Oleh karena itu, Sebelum kita memasuki Ramadan itu ada baiknya kita mempelajari ilmunya. Nah, ya. Di dalam kitab Zubat dulu waktu jadi santri saya, hmm. Pak Alimun Bi'ilmihi. ilmihi. Uh, eh, bukan. Uh, apa barang siapa mengamalkan ilmu tanpa ilmunya itu ya iya, iya. nah, bukan paham jadi belajar itu harus beramal itu harus sesuai dengan ilmunya ilmunya hmm. ya jadi tidak nah. taklid ya Ya itu paling itu yang tidak ya. akan diterima itu ya tidak akan diterima amalnya orang amalnya itu ya kalau tidak berdasarkan nah, kalau tidak maka perlu belajar ilmunya bu ya, ya. para pemirsa belajar ilmunya ya. oleh sebab itu puasa itu hendaklah juga dibarengi dengan kiamul Sholat malam ya. Sholat malam <coughs> Atau sholat tarawih Atau tahajud Ini bukan sholat untuk diperdebatkan Tapi sholat untuk diamalkan hmm. Sebab dalam hadisnya begini bunyinya Man koma Ramadana imanan hmm. wahtisaban Gupirolahu matakod damamin dambi siapa yang melakukan sholat malam begitu bu ya para pemirsa begitu maksudnya itu siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan karena Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu kan gitu hmm, hmm. di sini tidak bicara rakaat iya. tidak bicara rakaat berapa saja wattaqullaha mastata'tum Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Ibu-ibu misalnya Bu, kan, apalagi ibu-ibu di bulan puasa itu paling berat, ya. Tugas Saya tanya, yang duluan bangun di bulan Ramadan Bapak apa Ibu? Ibu. Ibu, kalau Bapak yang duluan bangun itu ceritanya lain, ya. Jadi yang duluan bangun itu Ibu. Yang nyiapin buka puasa juga iya, ibu. ibu diatur tuh kolok ini buat si Dede, buat si Didi, buat si Dudu, buat si Dodo, diatur tuh sama ibu ya. Buat bapak, bapaknya lain sendiri ada tuh. sendiri agak gede mangkok besar ya. <laughs> ya. Nah. Ibu ya. Itu eh uh, uh, eh, salat malam itu Ibu kuatnya berapa? Dua ya dua. Kuatnya empat empat ya. Siapa yang sholat Jadi bukan untuk diperdebatkan. Maka para sahabat ada yang delapan, ada yang dua puluh, ada yang tiga enam bahkan yang lebih dari itu. Silahkan, ya. Apalagi ibu ya di Mekah itu satu malam itu satu juz. Ya, hmm. satu juz. Saya kira kalau ibu-ibu gempor kakinya itu, <laughs> ya. Satu juz satu malam, ya. Nah, itu tarawih itu. Jadi jangan diperbutan lagi soal rakaat, tapi dilakukanlah secara khusyuk hmm. baik berjamaah maupun sendiri-sendiri di rumah. Nah, bagi ibu-ibu para pemirsa bagaimana? Nabi bersabda la tamna'un nisaa ilal masajid wa buyutuhuna khairul lahuna. Janganlah kalian larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya. Mm -hmm. Jadi bagi ibu-ibu lebih baik di rumah. Tapi juga tidak dilarang ke masjid. Tapi tidak ya? dilarang. Mm -hmm. ah, Ustadz kan kalau di masjid ada ceramah, Ustadz Nandi ceramah di Masjid Al Muhajirin. Sayang kalau dilewatin ini. <laughs> Ceramah di Al Taqwa, ya, ceramah di Al Furqan Ustadz Nandi. Kalau saya nggak ikut bagaimana? mm -hmm. ya, jadi ibu ikut, boleh saja, ya tapi juga ingat anak di rumah, iya. lampu sudah dimatikan apa belum Betul. ya. Iya. Kompor jangan kita terawih kompor nyala aja. Iya. Jangan Bu ya, jangan samakan dia dengan <laughs> yang lain. Baik Pak, nanti nanti kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa, kami e, nantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya mengenai seputar persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Silakan 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Sudah kami dengar derinya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan Assalamualaikum. Bu Hajafi. Anda sudah tersambung tersambung dengan dai dakwah agama Islam TVRI. Silakan. Ya, eh, eh kita sedang tadi, berbicara tentang bagaimana kita menyambut bulan Allah. suci Ramadan tentunya dengan kekhusyuan, kekhidmatan dan ini Alah. mesti dikondisikan di dalam rumah tangga kita maupun juga Alah. di lingkungan sekitar kita sehingga satu dengan yang lainnya saling menunjang kekhusyuan ya Pak ya, Andi ya. Dan kalau kita lihat dari mulai sekarang kan uh, Majelis Ulama Indonesia kemudian juga pemerintah sudah mulai bergerak untuk menciptakan suasana yang kondusif uh, memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana menurut Pak Andi? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan puasa Ramadan itu harus dibagi dengan namanya imsak. Yang kedua adalah tiamulail. Jangan lupa yang ketiga hendaklah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Hmm. Ya, membaca Ya, baca Al-Qur'an. Karena Ibu, para pemirsa, membaca Al-Qur'an itu satu huruf dibalas sepuluh kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan dibalasnya tujuh puluh kali kebaikan. Karena kata Nabi bulan Ramadan yaitu wahwa syahrun ya. Ah, jadi siapa yang beramal ya, mantakor babi hoslatin minal khairi karena kaman ada sab'ina karena kaman ada faridatan fi masiwa waman ada faridatan karena kaman sab'ina faridatan fi masiwa siapa yang melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan hmm. Allah samakan pahalanya dengan ibadah fardu di luar Ramadan dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan hmm. Allah lipat-lipatkan sampai 70 kali lipat hmm. nah ini kehebatan bulan Ramadan jadi kita harus senang. Oh, bahwa saya bisa menambah dengan umur saya ini bisa menambah pahala. pahala ya. ya. Ada orang senang. Aduh, Ramadan saya senang mau jualan es batu. <laughs> mau jualan asinan? Mau jualan uh, <laughs> eh, kolok di ruko. Ya, saya senang kalau Ramadan jualan petasan apalagi. Yo, jangan. jangan itu, ya, jangan. Ya Bu ya, jangan samakan ya dengan yang lain <laughs> ya. Hmm. Jadi gembiranya itu karena Allah melipatkan pahala pada seorang. Hmm. Pak Ustadz, ada jamaah Bu datang ke saya. Pak Ustadz, saya ini Pak Ustadz, udah tua Pak Ustadz, ini saya sakit gula Pak Ustadz. Mata saya sudah nggak lihat lagi Al-Quran, Al-Quran tuh kayak mie aja katanya, ya, ya mie keriting. Tapi ibu ada yang hafal nggak Bu? Ada Pak Ustadz apa? Yasin, ya perbanyak surat Yasin Bu di bulan Ramadan. Datang lagi ibu-ibu, Pak Ustadz. Yasin mah saya nggak apa, Kepanjangan saya apanya cuma ayat kursi. Ayat kursi yang banyak. Pak Ustaz, saya mah ayat kursi juga nggak apa, Apanya cuma kulhu. Iya kulhu yang banyak. Datang lagi. Bapak-bapak, Pak Ustaz, saya mah kulhu juga nggak apa, Apanya cuma bismillah. iya bismillah yang banyak. Uh-huh. Ada lagi Bu Epi sebelum? Ada lagi telepon Ustaz, bismillah juga gak apa, <laughs> ya. Mendingan mati aja mati pulang aja. ke Jawa. Sana. Ya. <laughs> Jawa ternyata. Jawa. Baik, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kenal nih suaranya Pak Arif ya. Iya betul. Iya Pak Arif. Silakan Pak Arif, ya. apa yang ditanyakan? Ya, Pak Ustaz, uh, khusus yang sangat dibutuhkan dan mendesak sekali dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan itu kalau menurut saya mentadaburi surat Al-Baqarah 183 tersebut karena akhir dari puasa tersebut, puasa perintah itu adalah takwa. Kalau di negara kita saat ini disebut negara mayoritas muslim, negara mayoritas puasa, negara mayoritas takwa, kayaknya mustahil. Nggak ada bukti-bukti itu. Nah, oleh karena itu mungkin sedikit saya sharing. Jadi puasa yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah itu bukan menahan haus dan lapar saja, hmm. tetapi puasa seluruhnya. Ya menahan diri yang menyakiti orang lain, menahan diri yang merugikan orang lain termasuk iya. korupsi dan berbuat yang bermanfaat iya. termasuk menciptakan lapangan kerja ini Betul. yang ya, harus ditajam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Dilanjut kembali di belakang Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum, Anda sudah tersambung dengan da'i dakwah agama Islam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Muslimin di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, Pak Muslimin ya? Makassar ya. Di Makassar. Sehat keluarga semua ya, Pak ya? Iya. Iya, baik. Apa yang ditanyakan Pak Muslimin? Oh, ini eh, itu kalau di bulan Ramadan itu Iya. Orang berpuasa dengan mengendalikan dengan mengendalikan kemampuan diri. Mm -hmm. Tidak mengandalkan suara kemampuan Tuhan dalam berpuasa. Uh-huh. Sehingga ini seakan-akan merupakan suatu keampuhan di hadapan Tuhan. Kenapa kita berpuasa dengan mengandalkan kemampuan diri? Padahal ada ayat waktu berbunyi bahwa manusia itu dalam menyelamatkan dirinya dari kuasa setan tidak punya kemampuan apa-apa di hadapan Allah. Uh-huh. Jadi kita yang berpuasa berapa Aku di hadapan Tuhan karena kita merasa mampu di hadapan Tuhan. Yeah. Ya. Jadi apakah ini puasa diterima oleh Allah? Ya. Seperti yang puasa sebaiknya itu terlaksana dengan mengandalkan kuasa Tuhan bukan kemampuan diri. Ya. Ya. ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslimin terima kasih di Makassar Sulawesi Selatan. Lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Hajah yang cantik. <laughs> terima kasih Bapak. Bapak Yori ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Baik, silakan Pak Yori. Ini ustadz idola saya ini bu. <laughs> ya. Saya mesti ketawa ini. <laughs> jadi, ya, jadi begini Pak Ustadz. Pak Ustadz mau perlu melakukan propaganda atau promosi ya bahwa Ramadan itu adalah bulannya showtime atau bulannya ujian nasional atau ujian alam semesta ini atau <laughs> seleksi nasional atau seleksi alam semesta untuk menjadi orang takwa istilahnya <laughs> iya. untuk dapat sertifikat jadi yeah. bukannya bulan untuk bimbingan belajar atau uh, uh, bulannya sekolah bulannya latihan tapi hmm. bulannya showtime pertunjukan Betulnya. jadi sebelas bulan kemarin itu latihannya bagaimana karena, untuk showtime-nya ini maksimal karena hanya sebulan ya jadi iya, showtime-nya ya, kemudian saya juga perlu Departemen Agama ini mempromosikan agar kalau supaya ekonomi nggak gonjang ganjing pada bulan puasa ini ya. bukanya itu pakai tempe singkong dan serat-serat dan sayuran itu penting nutrisi bukannya kemewahan ya, ya, dan ya. kemudian juga jangan dipromosikan untuk lebih banyak bekerja di kantor tetapi harus banyak ibadah ritual di masjid terima kasih <laughs> iya terima kasih Pak Yori ini sudah tiga penelpon Pak dari luar kita terima untuk pertanyaan dari audiensnya dari Ibu silakan Ibu yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama ya, Bu. Saya Ibu Siti Rohani ya, dari Majelis Taklim Darul Mutakin Mutiara Gading iya. Mustika ya. Jaya Bekasi. E, mau nanya Pak Ustadz Nandi yang kami hormati. E, mau nanya e, di dalam su bulan suci Ramadan, Ibu kalau kita sore taraweh ya Bu ya, hmm. e, terus sampai malam sampai malam terus suami kita mendatangi kita Hmm. Kan kita mendatangi ya. ya uh, maksudnya sampai kita berhubungan ya, Bu ya. Oh. Uh, terus Bagus, ya. sampai ya. kesiangan, Bu. Kesiangan gitu sampai nggak sempet mandi. Sahur mandi. Kalau masih ada waktu kita kan nggak ditanyain ya, Bu ya. Ya. Uh, ini kita sampai habis dah waktunya sampai kesiangan kita Ampun, belum mandi dah tahu juga kagak. Misalkan nggak sengaja ya Bu ya, ya, karena Allah memberi nikmat yang tidak dapat kita bilang ya Bu ya. Jadi ya. kita kesiangan. Bagaimana kita puasanya Hukumnya. dilanjut? Ya atau batal gitu. Ya, terima ya, kasih ya. Bu. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertanyaannya nukik banget Pak, <laughs> tapi mendasar. <laughs> Baik, eh, ini ada tiga pertanyaan Pak Arif, Pak Muslimin, Pak Yori. Ini Pak Arif tadi ya bagaimana kita menciptakan kehusuan ya dalam bulan suci Ramadan dan mentadabur. Pertama, uh, saya dengan Pak Arif itu nggak ada perbedaan sebetulnya. Hmm, ya, nggak iya, ada betul. perbedaan. Bahkan Pak Arif hanya memperjelas apa yang saya sampaikan. Betul. Bahwa puasa di dalam Islam ya bukan hanya menahan haus dan lapar tapi puasa seluruh ya termasuk hati kita ya kemudian juga perbuatan-perbuatan kita terutama daripada menyengsarakan orang, orang lain, lain, menipu, iya. korupsi dan lain sebagainya. Iya, ya. betul. Saya sudah sa satu arah. sudah dijelaskan, hmm. iya. Kemudian yang kedua dari Pak Muslimin. Pak Muslimin. oh, ini agak bingung nih bahasanya bahasa anu saya. Iya, bahasa filsafat itu. <laughs> Tapi saya saya iya. ma mafhum ya, karena gini uh, kita memang setan itu uh, kuat ya menggoda ya menggoda dan mengikuti kadar intelektual orang yang digodanya kalau misalnya kiai setannya juga kiai <laughs> kalau dia profesor setannya juga profesor, profesor ya. jangan ya. dikira bahwa uh, eselon satu, setannya eselon satu Bu <coughs> eselon dua, setannya juga eselon 2 hmm. ya maka oleh sebab itu Pak wa imai yang zagonna kami nasyaitoni nazgun pastain billah Innahu as alim. Apabila setan itu mengganggumu dengan suatu godaan, hmm. hendaklah kalian berlindung kepada Allah karena Allah lah yang maha uh, mendengar ya. Uh, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi hanya minta pertolongan pada Allah. Ya. Nah, Pak Yori, ya, Pak, Pak Yori, ini. sebetulnya begini bahwa Pak Yori ya ini sahabat saya Pak Yori ini di Tebet hmm. ya sahabat udara walaupun saya belum ke nah, ketemu aja ketemu, ya. saya nanti nanti kan katanya mau ke rumah saya tapi nggak datang datang ya. <laughs> jadi begini ibadah dalam Islam Bayori bukan hanya sholat dan baca Quran tapi seluruh aktivitas kita hayatuna kulluha ibadah begitu kata Muhammad Abdul Hendaklah kehidupan, seluruh kehidupan itu jadikan ibadah. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, jadikanlah ibadah. Bahkan tidur pun ibadah ya. Yeah. Jadi di kantor itu juga kalau kita mengurusin umat, mengurusi bangsa, hmm. ya, dengan masuk kita rajin, ya, tepat pada waktunya, keluar pada waktunya, mengikuti aturan-aturan, iya. itu pun merupakan bagian ibadah. yang tidak terpisahkan hmm. dari ibadah karena di kantor itu untuk mengurus bangsa, untuk mengurus orang Enggak. banyak. Hmm. Justru di zaman Rasulullah, di bulan Ramadan itu perang, perang Badar itu di di bulan Ramadan. Ya, bahkan kita punya catatan emas bahwa kemerdekaan tanggal 17, 17 Agustus, Agustus pun ada di bulan Ramadan. Ya, ya ini kita punya sejarah. Ya. Jadi jangan diartikan bahwa wah Ramadan. tidurnya orang puasa itu ibadah, maka tidur aja. Mm -mm. Ya, kenapa? Saya tidur diganggu, kalau lagi ibadah kok diganggu. <laughs> Ya, nah, jadi tolonglah diartikan bahwa bahwa kita justru harus bergerak. Ya. Yeah. Jangan dikira bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya hmm. baca Quran, tapi menolong janda-janda. Maksudnya janda tua, bukan janda muda, ya. <laughs> Janda-janda menolong anak yatim, <laughs> ya. Itu bagian yang tidak terpisahkan, justru ibadah yang besar. Kalau sholat itu ibadah kecil, ya. ya, ibadah untuk individual, untuk sendiri. Tapi bagaimana ini bisa menyekolahkan anak yatim? Ya. Bagaimana ini bisa mengerem peredaran-peredaran narkoba dan sebagainya. <clears throat> Begitu saya kira Pak Yori ya, lain-lain see you later next time ya. <laughs> ya. Jadi puasa bisa memotivasi segala aktivitas kita ya. Pak ya. Jadi tidak ada alasan lagi puasa karena kita puasa berlemas-lemas ria, ya. kerja, tidur, kerja. tetap ya. bekerja menggunakan kerja semua... ngumpulin duit. <laughs> setelah punya duit ya termasuk honor dari TPRI dan sebagainya <laughs> itu kita pakai sedekah nantinya hanya bainal yad wal yad. Iya. Duit jangan masuk ke sini. Iya, dari tangan ke tangan. Ya. Uang jangan dimasukin ke dada jangan ke hati. Hanya peredaran sini aja. Ya. Ada yang minta kasih, ya. Ada iya. yang orang ngelamun aja kasih. Ya. <laughs> ibu ada yang ngelamun pak. Ntar saya kasih. Ya. <laughs> Baik. Kemudian tadi dari Ibu Siti Rohani nih pertanyaannya nih pak. Apa itu? Itu. oh iya betul, nah, betul. Pas teraweh. Pas teraweh manu-manuan, ya. Nah, <laughs> bahasa manu-manuan, ya. Itu tidak apa-apa halal ya Pak ya, ukhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya jadi memang pada awal-awal puasa berhubungan dengan suami istri di malam hari itu dilarang tapi ayat berikutnya membolehkan karena uh, kuntum tahtanuna ya kamu membutuhkan itu ya Cuma bagaimana kalau misalnya uh, kita hubungan ya atau hubungannya habis sahur, habis sahur sudah masuk waktu subuh. Hadisnya karena Rasulullah SAW junuban wahwa Rasulullah pernah junub, ya, padahal beliau sedang puasa. Artinya mandinya itu setelah masuk waktu subuh. subuh. Jadi boleh bu ya, apalagi hmm. kalau suami minta ya, hmm. jangan ditolak dosa itu ya. <laughs> Ya, jangan ya. Ini Mas eh, luar biasanya dari mulai terawih sampai subuh lagi <laughs> lewat. Ya lupa <laughs> karena lemas, lemas. Tahu lemas, leles, lemas. Akhirnya ketiduran sampai sahur pun lupa. Puasanya teruskan ya. Nah, jangan ya. Ya juga apalagi yang sudah tua-tua suaminya itu Bu ya. Hmm. Jangan dikasih itu ya. Kalau <laughs> nggak dikasih nanti ngambek dia ya. Nah. Iya, ya, jadi itu jawabannya ya Ibu ya. Tapi barangkali kita perlu kehati-hatian juga mungkin mempergunakan waktu sebaik mungkin ya, Pak ya iya. sehingga tidak ada yang Tapi jangan lewat. buka langsung, jangan. Tok tok tok tok dulu langsung gitu ya, nggak boleh itu makruh hukumnya ya. <laughs> ya baik. Pak, nanti kita jeda dulu sejenak ya Pak ya Dan pemirsa dimanapun Anda berada Anda masih menyaksikan dialog dakwah agama Islam Dan sejenak kita akan dihibur dulu oleh grup gambus Az-Zahra Kita nikmati sekarang Anda masih menyaksikan dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Ya, dan pemirsa kita lanjut kembali dialah kita bersama Bapak Nandi Naksabandi Aziz. Kita berbicara tentang menyambut bulan suci Ramadan. Dan tentu tadi yang seperti dikatakan Pak Nandi bahwa harus ada ilmu yang harus kita punya ya sebelum kita melakukan amal itu sendiri. Nah, tadi ada beberapa faktor dan faktor yang berikutnya ada penelpon Pak Nandi. Ya. Kita terima dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jawa Elfi Iya, Bapak dengan siapa, Pak? Pak Muhammad Hasim di Cibubur. Pak Muhammad Hasim dari Cibubur. Silakan ada hmm. yang ditanyakan, silakan. Ah, assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tentang masalah puasa kafarot. Iya. Yeah denda yang diberlakukan pada seseorang melakukan kesalahan bulan Ramadan yeah. itu yang dimaksudkan kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan melakukan hubungan, hubungan. suami istri di siang hmm. hari yeah. itu dikenakan dengan denda puasa kafarot. Yeah. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana kalau seseorang itu memang dia niat membatalkan puasa untuk melakukan hubungan ya itu gitu. Jadi dia istilahnya tidak berpuasa dengan semua memperlakukan hubungan melakukan hubungan itu. Iya. Apakah kafara juga berlaku untuk hal itu, Pak? <laughs> Satu jawabannya. Jadi pertanyaan saya apakah kafarat dikenakan pada orang <laughs> yang berpuasa atau pada bulan puasanya. Gitu. Iya, baik. Gitu. Terima kasih, Pak Muhammad Yasin. Iya, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu-ibu di jamaah di sini terlalu, ya Bu ya. <laughs> baik, lanjut kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Pak Zirman dari Jambi. Pak Zairul di... Nah, Zirman Zirman di uh, Jambi. Jambi. Iya, silakan Pak Zirman. Iya, terima kasih. Ya. Uh, memang bulan puasa ini sudah ditetapkan Tuhan sebagai bulan yang penuh berkah. Betul. Tapi berkah yang disampaikan oleh para ulama itu adalah berkah-berkah dari amalan saja, bukan berkah dari didikan. Ya. Contohnya, Pak. Eh, Ramadan diturunkan bulan uh, ditetapkan Tuhan bulan Lailatul Qadar. Hmm. Lailatul Qadar itu apa? Iya. Apa malam 17, malam 19 enggak. Malam yang Allah turunkan peraturan untuk kehidupan manusia. Iya. Amalkan Al-Qur'an itu, amalkan peraturan itu itulah yang mendapat Lailatul Qadar. Enggak ya. Eh. Iya. Maling tambah banyak, kerot tambah banyak. Iya lama nggak berani menyampaikan kebenaran ini hmm. ini nggak dapat level pasir enggak iya yang kedua kita kegembiraan bulan setelah Ramadan itu Pak ya hmm. Itu bukan gembira kena bebas makan, bebas maling lagi murah. Iya betul Kita yang tertunjuk oleh Tuhan itu Al-Quran Makanlah betul. itu bulan itu ini betul. yang sampai ulama betul. ini enggak ada Sepakat Pak Jadi ya. Kan memang ya. wah ini, wah ini, amal ini, amal ini Itu yang sampai Iya Baik Iya Betul Pak, ya, ya. Terima kasih Pak Azirma dari Jambi. Lanjut kembali di belakang Pak Azirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Supriyadi Tangerang. Pak Supriyadi di Tangerang. Iya, ya, silakan pertanyaannya Pak Supriyadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma memberi saran ya Pak Ustaz, karena waktu saya kecil itu waktu SD itu sekolah-sekolah itu bulan puasa itu liburan. Iya. Cuman kok sekarang ini dari sekian tahun ini sekolah di sekolah lembaga itu tidak terlalu efektif. Iya. Karena saya lihat tuh kayak dari tingkat SMA, SMP-nya itu masuk pulang masuk pulang nggak ada kegiatan yang positif nih itu hmm. ada yang positif cuma tidak mengarah. Iya. Alangkah sebaiknya demi untuk efektifnya dan untuk meningkatkan siswa hmm. bulan puasa ini diliburkan yeah. khusus untuk sekolah muslim gitu pak. Yeah karena ini untuk apalagi untuk mencegah tahu tawaran sana sini pak iya jadi untuk meningkatkan ibadah dari anak-anak di kita betul Ya, baik saja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi dari Tangerang dan ini sudah penelpon tiga ya. Dan kita persilakan ibu-ibu yang ada di studio. Silakan Ibu sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Puji Astuti dari Majelis Taklim Darul Mutakin, Bekasi. Ya. Ingin menanyakan ini Pak Ustadz, eh, terkadang kan kalau awal puasa gitu ya, warung eh, warung-warung tuh banyak tutup, eh, di pasar-pasar tuh banyak ini, tapi menjelang pertengahan buka lagi. Ya? Eh, ya, ternyata itu banyak. Paling tidak kan kita melihat tuh. Kaki-kaki pernah gantung ya bu ya. Iya, kan kita <laughs> paling tidak kan akhirnya kan ya Hmm. Ini dalam hati kan iya, astagfirullah apa bagaimana gitu kan. Hmm. Itu termasuk itu termasuk yang seperti apa ya ya Pak ya maksudnya yeah. Ya. tuh uh, ini hati kita tuh gimana gitu ya terkotornya bagaimana terus kan kadang kan uh, ada kita sebenarnya misalkan bawa anak gitu kan itu hmm. aja kita membimbing anak kita kan puasa itu hmm. aja pada makan gimana nah, makan betul. gitu itu ya, seperti ya. apa Pak terima kasih ya, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ntar sekali sekali kalau masuk warung-warung seperti itu Ibu gini ba gitu kita pasti malu deh <laughs> makan nih ya gitu ya pasti malu baik uh, dari Pak Muhammad Yasin Cibubur Pak Zirma di Jambi dan Pak Sujadi Tangerang penelpon tadi silakan Pak bisa ditanggapi Pak Hasim tadi menyatakan tentang puasa kafarat kalau orang yang sengaja-sengaja ah batalin mau melakukan hubungan gitu. <laughs> Iya. Jadi e, makanya kita persiapan ilmu puasa itu hmm. harus mantap ya. Kalau zaman dulu itu jarang orang mau menikahkan anaknya mau puasa. Iya. Ya, kalau sekarang justru mau puasa pada nikah itu ya. Kemarin aja si Beben, si Dedi, si Otang pada nikah. Ya. <laughs> Harusnya nikah itu jauh-jauh karena khawatir tidak dapat menahan uh, libido ya itu memang betul jadi orang yang puasa berbuka ya karena tidak mampu menahan libidonya hmm. itu harus kafaratnya kan puasa dua bulan terus menerus ya hmm bersodakoh terhadap 60 orang fakir miskin atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Hamba sahaya. Ya itu itu ya. Kafaratnya. Kafaratnya. Jadi ya. makanya harus hati-hati Bu ya. Sedang puasa itu harus banyak aktivitas ibu-ibu ya. Jangan tiduran aja dengan suami ya. Jangan jangan samakan dia dengan ya. yang lain ya. Ya. Nah, kalau benar-benar memang niat itu udah salah besar sekali iya, Pak. Ya. Iya, apalagi. Iya. Sengaja Terus puasa. kedua, Pak, Pak Zuhirma, memang Allah menetapkan bulan Ramadan ini sebagai rahmat, tapi bagaimana kita berpuasa sesuai dengan hasil didikan, bukan iya. hal-hal ya. lain? Gitu. Saya saya kira sepakat dengan Pak Zuhirma. Pak Zuhirma di Jambi. Di Jambi ya, di Jambi banyak jambu, banyak jambe kan ya. Nah, itu saya saya setuju bahwa eh, nilai-nilai uh, nilai -nilai puasa itu harus dilanjutkan setelah kita Ramadan, sikap kita, akhlak kita ya. Jangan hanya di bulan Ramadan aja baik setelah Ramadan ya hmm. keluar. Sehingga ada orang di daerah Galur Cempaka Putih, daerah Johar Baru ya. Eh jangan berantem dong, ini kan bulan puasa. Nanti kalau mau berantem bulan Sawal katanya. Ya Allah. Nah, itu artinya di bulan Ramadan itu kita belum hmm. harus seperti akhlak kita, perilaku ya. Jadi ibadah itu nilainya pada akhlak, ujung-ujungnya akhlak. Semua ibadah itu akhlak. Hmm. Ya. Puasa juga kalau ahlak kita tidak benar, ya. Tidak menghasilkan apa-apa Tidak ya. menghasilkan apa-apa. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Iya, justru pada sebelas bulan itulah hasil ya. dari puasa kita dalam satu bulan puasa ya, Pak ya. Pak Supriyadi dari Tangerang. Ini uh, ya, sekolah saya kalau bisa di Ini masih debatable Pak Supriyadi ya. Artinya debatable itu masih adanya uh, per perbedaan pendapat. perbedaan pendapat. Hmm. Di satu segi ya di bulan Ramadan itu juga masuk pendidikan pada anak-anak karena ada di sebelum masuk eh, sebelum belajar baca Al-Qur'an dulu. Di suasana dikondisikan lah ya. Dikondisikan hmm. suasana suasana agamis lah. Iya. Suasana Islami ya. Anak-anak juga pada pakai koko ya, ya itu. Dari mulai bajunya disesuaikan, uh, pelajarannya. Terus ada buka puasa, bersama. bersama di sekolah itu juga ada tadarus Al-Qur'an. Hmm. Nah ini justru kalau libur katanya anak-anak tidak terkontrol ya. Hmm. Jadi anak-anak tuh ada pesantren geledek apa? Kilat. Oh kilat. Oh bukan geledek ya. Ada pesantren kilat itu ya. Kalau geledek nah, malah amber. Ya. Jadi ada ya kalau libur anak-anak ah, apakah puasa itu hanya untuk berleha-leha untuk senang-senang ya? Ya. Kalau zaman dulu saya akui dulu saya waktu di Asad ya. Hmm. Ya SD itu sekolah desa maksudnya ya. Oh SD ya sekolah desa dulu ya SD. Itu saya libur dulu ya. Hmm. Nah, tapi kalau di kampung ya pada ibadah anak-anak di masjid ya. Hmm. Jadi itu memang masih dalam perbincangan lah. Ya. Perbincangan, ya. Iya. Jadi yang penting bukan libur atau tidak liburnya, hmm. tapi bagaimana anak-anak itu di sekolah memakan waktu untuk justru menambah uh, eskul, ekstrakurikuler, yeah. terutama bagaimana cara memandikan mayat, hmm. anak-anak hmm. itu bagaimana cara sholat jenazah, ya Hmm, membaca yeah. Quran yang fasih gitu. Iya, yeah, betul. Ya, jadi anak dikondisikan sesuai iya. dengan uh, bulan puasa sehingga pemahaman mengenai puasa, pemahaman agama lebih ditingkatkan justru di bulan itu ya, yeah. Pak ya. Nah, kemudian Bu Astuti tadi ini se, apa namanya? bertanya tentang ini kalau di awal puasa tutup semua. Ya. Pertengahan aja banyak betul kaki yang gantung-gantung di warung. Ya. <laughs> itu jadi sudah menjadi satu kebiasaan pemandangan umum ya. Musola-musola tuh sewa tenda sewa tenda ya tapi hanya sampai tanggal 10 udah tanggal 10 itu tenda dibongkar ya orang itu kalau pertama tuh rame di masjid rame di musola ya tapi sudah akhir Ramadan malah rame di mall yang rame itu ya nah jadi pertama mencari Lailatul Qadar malah jadi hanya Lailatul Qadar karena cari itu nah ini juga satu pemandangan yang tidak bagus ya tidak elok oh, jadi kalau awal saja puasa tapi mulai pertengahan yang tadinya main gapleh main gapleh lagi ya <laughs> yang tadinya nyekek botol nyekek botol lagi ya nah itu itu ya ini inilah kita dakwah melalui TPRI iya. Makanya kita dakwah di mana-mana Pak Ustadz ini iya. ya ya dan dalam dakwah itu kita tidak mementingkan apa-apa yang penting ajaran Islam itu sampai iya. ya ke, ke grassroots orang-orang yang di bawah, bawah. Ya, hmm. gitu. melalui cara berbagai cara. Ya. Iya. Nah ini tujuan kita berani pak dalam dakwah tidak takut-takut. <laughs> Ya. ya. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. <laughs> tidak ada dusta. Pokoknya tidak ada dusta di antara kita. Pokoknya yang hak kulil hakko walau kanamuran muran. Katakan yang hak walaupun pahit. Iya. Ya. Nah itu makanya ada mujahid dakwah. Mm -hmm. Jadi dakwah itu jihad. iya. ya Nah itu. Ya. Nah juga eh, bagaimana juga eh, bagaimana juga ini puasa ini dijadikan sebagai apa tadi yang uh, pelajaran alam semesta gitu Pak. Artinya ya. nanti membuahkan satu profil-profil uh, manusia yang memang takwa, yang memang dari hasil didikan seperti Pak Zirma tadi di Jambi, saya setuju. Nah, jadi begini Mbak hmm. Epi ya, bahwa soal-soal uh, soal -soal pahala itu juga memang perlu untuk menghasut orang ya, untuk mendorong orang mendorong supaya motivasi. Uh, motivasi ya. Karena Rasulullah juga begitu ya. Uh, Hmm, kita terima dulu Pak ya. ya. <laughs> Iya, silakan kami terima penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dan Pak Ilham di Makassar. Pak Johan di Makassar. Pak Johan di Makassar. Pak Ilham. Pak Ilham. Pak Ilham jadi Johan dari iya. mana ini? Subuh, Pak. Iya. <laughs> Pak Ilham di Makassar. Pertanyaannya, Pak. Ini kan uh, eh, menyambut bulan suci Ramadan kan? Iya. Ah, pertanyaan saya ini ini mengenai dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan kan? Iya, Pak. Lah iya. Uh, Pertanyaannya Pak Ilham? Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi itu dosa-dosa yang telah saya perbuat kemarin-kemarin kan? Oh iya. Hmm. Iya kan? Dosa-dosa yang kemarin ya? Ya, terus? Itu saja Pak Ilham? Enggak, dosa-dosanya itu dari itu dari Pak pacar kan? Iya. Iya baik jelasnya <laughs> jelas sudah ya. dosa pacar ya. Pacar. Iya. Baik, kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari Bapak Imran Medan, Haji Imran. Pak Imran? Iya. ya silakan Pak Imran. Iya. Ibu, saya uh, bukan bertanya, cuma mau beri satu saran. Iya. Ya, mudah-mudahan pemerintah mendengarkannya. Iya keinginan kita itu di bulan Ramadan. Ya, Pak Imron, mohon maaf dikecilkan sedikit volumenya, Pak. Volumenya TV-nya tolong dikecilkan sedikit. Iya. Ya. Silakan. Keinginan saya di bulan Ramadan. Iya. Baik televisi media, media cetak, ya. itu kalau selama itu masalah makan memakan itu dihentikan sebentar kenapa? Karena kita melihat anak-anak itu cenderung ya. kalau sudah melihat makan-makan itu ingin juga makan gitu. Iya betul namanya anak-anak ya Pak ya. Uh, uh, uh, uh. Iya. Itu aja sih yang saya di Ramadan. Baik, Dan baik, yang kedua Pak. pemerintah juga kalau dapat di bulan Ramadan dibuat suatu peraturan untuk non Muslim iya. janganlah membuka aurat-aurat di jalanan itu. Iya. Iya. Sehingga kita juga tidak terlalu memandang yang berlebih-lebihan. Iya. Terjaga ya Pak ya. Iya. Iya. Terjaga. Saya setuju. <laughs> Ya. ya baik. Terima kasih. Jangan membuka orang di jalanan. Kalau iya. buka orat di kamar mandi silakan. Iya. Pak Imron terima kasih. Uh, tadi sudah bergabung bersama kita Pak Ilham juga di Makassar Ini kalau ada dosa-dosa sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan Bagaimana Pak kita? Ya. Permohonan kita Kan begini ya Nabi menganjurkan agar di bulan Ramadan itu memperbanyak empat macam yang dua macam sangat disenangi oleh Allah, hmm. yang dua macam sangat kamu butuhkan. Ya, itu. Mana yang dua yang dua macam yang sangat disenangi Allah? Asyhadu alla ilaha illallah, hmm. astagfirullah. Hmm. Mohon ampun pada Allah. Yang kedua, as'aluka jannah wa hmm. a'udzubika min wan nar. Itu, ya. Jadi supaya dosa kita dihapus, ya. tapi nanti jangan di tambah-tambah lagi setelah Ramadan. Tobat ya. nasuha ah, ya. Tobat nasuha. Begitu Pak Ilham di Makassar. Makassar, iya. silakan iya. makang sama ikang ya Pak hmm. saya ya. <laughs> Hmm. Pak Imron tadi ya, Imran. ini uh, menghimbau pada pemerintah dan kita semuanya untuk turut Saya mendukung. setuju, turut menghimbau melalui kesempatan yang berbahagia ini saya juga turut menghimbau ya, hmm. ya agar pengusaha-pengusaha dugem. -hmm. Dugem itu dunia gemerlapan ya di mana saja. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur DKI Jakarta sudah uh, mulai. mulai mengeluarkan aturan, aturan ya supaya tutup di bulan Ramadan itu ya hmm. ini saya acungkan jempol dan apresiasi hmm. juga harusnya diikuti oleh eh, kepala-kepala uh, daerah yang lain ya hmm. dari mulai Sabang sampai Maroke dari Tanah Abang sampai ke Rawabangke ya hmm. jadi ini harus diikuti apa yang disampaikan Gubernur DKI itu sudah bagus itu ya hmm, hmm. Hmm. jadi juga kami menghimbau ya jangan buka aurat jangan demonstratif lah di makan-makan di luar. Ini apa? Supaya tidak menimbulkan sara. Jadi negara kita damai, aman, tertib, ya. Yeah. Nah ini orang Islam sedang melakukan ibadah puasa. Saling bertasamuh ya Pak ya? Ya, ya saling, ya Toleransi. bukan kita dihargai ya, saling hormat menghormati. Ya. Toleransi ya. Toleransi ya. Hmm. Kira itu. Uh mm-hmm. -huh. Ya. Dan ini Pak media-media TV tadi Pak juga ya. menyesuaikan di bulan suci Ramadan. media-media TV ya jangan sinetron yang bupati buka bukapa tinggi-tinggi atau sekwilda sekitar wilayah dada ditayangkan karena ini anak-anak sedang puasa uh mm-hmm. -huh. ya. Itu kan kalau kita nonton uh, yang Uh, eh, berapa yang itu juga ya, dosa mata kita kan tadi wasir salun nadu ila maharomas sarku. Hmm harusnya kayak pegawai TPRI kayak Bu Malas Bayang itu ya jilbab <laughs> aja itu, itu bagus itu kan orang tuh ya jadi menutup aurat menutup aurat ya Kayak ibu-ibu juga yang ada di depan kita. Ya, ya ibu-ibu juga ini cantik-cantik ya kelihatannya. <laughs> kalau coba ibu kalau nggak pakai jilbab kayak apa ibu itu ya? <laughs> ya? Iya, artinya semua pihak harus turut mendukung untuk menciptakan suasana ya. yang kondusif pada saat bulan suci ini, Ramadan. Ini masih ya? ada waktu? Ya, sedikit satu menit lagi Pak. Satu menit lagi uh saya tambah Bu ya. Ini jadikan kesempatan di bulan Ramadan untuk memperbanyak sodakoh. Hmm. Ya, jangan pelit kita kadang-kadang sama suami aja pelit, ya. Ada ibu-ibu di bulan Ramadan ngocok telur, bikin kue dibakar. Ini nggak cerita orang lain, cerita istri saya aja, Bu, ya. <laughs> Istri saya itu kalau bulan Ramadan bikin kue, Bu, dibakar. Saya pulang ceramah nanya, "Mah, mana bukan tadi bikin kue?" Itu suami dikasih yang angus. <laughs> Ya Allah, ya. Yang bagus-bagus buat lebaran. Suami dikasih yang angus, padahal saya yang cari duit, Bu. Ya. <laughs> Nah, jangan dibuka kata di sini, saya, Pak. Mana mah yang bagus, yang bagusnya nanti buat lebaran katanya. <laughs> Jadi kalau datang para pemirsa, ibu-ibu khususnya suami kita datang ke rumah kita, kalau dia buka di rumah kita, maksudnya buka puasa bukan buka baju ya. Nah, itu Berikan minum seteguk air atau sehisap susu kita akan mendapat pahala seperti orang yang puasa itu. Iya. Jadi jangan ditakut-takutin, ayo kamu buka di rumah saya, habis pahalamu. Eh, Tidak. Baik. Ya. Jadi kalau ada kotak lewat di mesin, baby jangan dulu dilihat. Ada kotak lewat, itu bukan minta ditepak-tepak bu. Ada iya. kotak lewat Masukin. tepak tepat. <laughs> Jangan ya. Nah, iya. itu diisi ya. Nah, gitu. Tapi juga jangan cengkleng ya kalau gitu ya eh, eh. bunyinya. Udahlah kalau habis waktunya udahlah. <laughs> iya deh. Ya. Makasih Pak Alandi, dia sayang sekali waktunya sudah memang sudah habis. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Nandi Naksabandi Aziz ini bermanfaat untuk kita ya. Mengingatkan betapa pentingnya kita mempersiapkan diri dan keluarga serta lingkungan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ibu-ibu di studio juga saya ucapkan terima kasih ya. Dan terakhir kita nanti akan dihibur lagi oleh tim Gambus Azahra. Saya Elvi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan Bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.